Lama kita meliburkan kajian kita. Dan hari ini dengan izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah kembali mengizinkan kita untuk duduk bersama mendengar dan mempelajari agama yang mulia ini. Mempelajari kitabullah dan mempelajari hadis-hadis Nabi kita yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah-wajah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bersinar, berbahagia, merasakan kembali rahmat Allah Subhanahu wa taala yang lama dinanti-nantikannya. Dan demikianlah halnya ma'asyiral muslimin dengan para pendahulu kita mereka begitu haus dengan ilmu. Mereka begitu cinta dengan Al-Quran dan dengan hadis Rasulullah SAW. Maka mereka berjuang untuk bisa mempelajarinya. Mereka berjuang untuk bisa dekat dengannya dengan Al-Quran dan dengan Sunnah Rasulullah SAW. <coughs> Oleh karena demikian, masyarakat muslimin, sejarah bercerita kepada kita bagaimana orang-orang terdahulu. Mulai daripada generasi murid-murid Nabi kita Nabi besar Muhammad dari kalangan Rat. Mereka berjuang mempelajari Al-Qur'an, mencari hadis Rasulullah SAW, Bahkan mereka tidak Bahkan mereka tidak tanggung-tanggung mengorbankan apa yang mereka miliki mengesampingkan, bukan cuma mengesampingkan kehidupan dunia dan kenikmatannya, tapi mereka datang mengorbankan apa yang mereka miliki demi bisa dekat dengan Al-Qur'an, dekat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di antara hadis yang menerangkan keutamaan datang ke masjid untuk mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghada ila al-masjid لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته Barang siapa Man gada berpagi-pagi berangkat di pagi hari. Ini keutamaan menuntut ilmu di pagi hari. Barang siapa yang berangkat di pagi hari ilal masjid, ke masjid, ke rumah Allah. Apa yang dia inginkan, apa yang dia tujukan, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah. Tidak ada yang dia inginkan kecuali untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya. Satu dari dua hal. Untuk belajar atau untuk mengajar. Barang siapa yang berangkat di pagi hari, Pasti tidak ada yang dia inginkan kecuali hanya untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya. Apa kata Rasulullah saw As-sadiq al-masduq. Nabi yang jujur, yang benar dan dibenarkan. Kata beliau, kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuh. Maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Diwakilkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Al-Albani. Mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Maka ma'asyurah muslimin, jadilah kita seorang hamba. Jadilah kita seorang hamba yang mungkin di dalam catatan Departemen agama kita baru berangkat haji sekali. Baru berangkat haji dua kali. Atau tidak pernah haji sama sekali dalam hidupnya. Tapi di dalam catatan Allah pada hari kiamat nanti. Dia telah berkali-kali mendapatkan pahala ibadah haji. Dengan dia berangkat. Menuju rumah Allah. Tidak ada yang dia inginkan kecuali menuntut ilmu atau mengajarkan. Maka ini adalah berita gembira Berita yang membahagiakan bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Berangkatlah anda meraih pahalanya dengan menuntut ilmu ke masjid Allah, ke rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ma'asyar muslimin, begitu besar, begitu besar pahala menuntut ilmu, pahala belajar, mengkaji kitabullah dikaji sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak akan besar pahalanya? Karena yang dikajinya, yang dipelajarinya adalah kitab pencipta dirinya. Kitab pencipta langit dan bumi. Dan mempelajari hadis utusan Rabbul Alamin. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah bukti indahnya Islam indahnya tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan bahwasanya di saat awal kajian sang pemateri memulai kajian tersebut dengan khutbatul hajah yang di dalamnya terdapat doa dan perlindungan daripada akhlak yang tercela agar para penuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu benar-benar mendapatkan keutamaan yang besar yang ada dalam majlis itu sendiri sehingga dia pulang tidak dalam keadaan merugi bukankah dalam khutbatul hajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh segala puji bagi Allah kita memujinya dan kita memohon pertolongan kepadanya. Kita datang ke sini memohon pertolongan kepada Allah agar kita dibimbing dalam majlis ini, agar kita dituntun di dalam majlis ini, agar duduknya kita ke majlis ini betul-betul pulang dengan membawa pahala yang sempurna. Membawa pahala haji yang sempurna hajinya, membawa pahala yang telah gugur dosa-dosanya. Wa dan mohon ampun kepada Allah agar jangan dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan selama kehidupan kita menjadi penyebab kita terhalang mendapatkan ilmu di majlis ini. Maka diajarkan dan indahnya Islam mengajarkan mohon ampunan wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina dan kami memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri kami dan jeleknya amalan kami. Karena bisa saja kita datang ke majlis ilmu, tapi di majlis ilmu malah kita berbuat kejahatan. Kita berisik, kita mengganggu orang. Kadang bukan kitanya yang bersuara, HP kita yang bersuara. Mohon perlindungan kepada Allah. Maaf, bukan menyindir, tapi apa adanya. wanastaghfiru wa, wa, wa dan dari jeleknya amalan kami. Baik amalan zahir anggota tubuh atau amalan batin hati, niat. Datang ke majlis ilmu ada niat jelek. Na'udzubillah. Indahnya Islam. Begitu sayangnya Allah Rahman diajarkan kita berdoa di saat kita datang ke majlis ilmu. Untuk apa? Apa gunanya? Apa faedahnya? Agar kita betul-betul datang ke majlis ilmu ini mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW selalu memulai khutbah-khutbah beliau dengan khutbatul hajah tersebut. Yang dimulai dengan innal hamdulillah dan seterusnya. Ma'asyur muslimin begitu besar, begitu rapi dan begitu tersusun. Begitu indahnya tatanan ajaran Islam. Tinggal kita Maukah kita mendekat kepadanya, merasakannya, menikmatinya atau tidak? Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang tadi kita telah katakan, bahwasanya hari ini adalah pertemuan yang pertama kita setelah kita libur. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, pada hari Ahad yang akan datang, kita sudah bisa uh, menyebarluaskan jadwal kajian yang baru insyaallah taala. Baiklah ikhwan sekalian, azakumullah. Untuk pertemuan hari ini, saya <clears throat> tertarik untuk mengkaji satu hadis daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, seorang imam yang tidak panjang usianya tapi telah melahirkan keberkahan yang luar biasa. Di antara keberkahan ilmu beliau yaitu beliau telah melahirkan kitab Al-Imam An-Nawi yang disebut dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah yang hampir seluruh anak-anak kecil di jazirah Arab diwajibkan untuk menghafalnya. Dan hampir seluruh pesantren di negeri kita menghafalnya. Dan di antara kitab beliau adalah kitab Riyadh Al-Hin. Hampir serumah, seluruh rumah di jazirah Arab memiliki kitab ini menunjukkan sebanyak itu kitab-kitab hadis kenapa kok kitab beliau yang nempel dengan umat menunjukkan tidak lain tidak bukan keberkahan keberkahan amalan wallahu taala alam bisa jadi ini adalah merupakan bukti keikhlasan beliau dan keikhlasan selalu melahirkan keberkahan ingat itu keikhlasan selalu melahirkan keberkahan. Allah musta'an. Hadis yang kita pilih ma'asyiral muslimin yaitu hadis yang ke-23 hadis melalui jalan sahabat yang mulia Abu Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu arba'. Saya bacakan hadisnya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah dan semoga di akhir pertemuan kita bisa membuka pertanyaan. An Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم Hadis ini ma'asyarul muslimin hadis yang ringkas tidak cukup beberapa menit kita telah menyelesaikannya, membacanya tapi kandungan maknanya ma'asyarul muslimin sangat panjang sekali. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa mempelajarinya pada kesempatan kali ini insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dan ternyata juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lainnya, diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah rahimahumullah dan juga diriwayatkan oleh imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad melalui jalan yang lainnya yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita yang tercinta telah bersabda. Dan ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Nabi kita kepada umatnya. Beliau menyampaikan suatu nasihat emas. Berharga, berharga sekali dalam kehidupan kita. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? At-tuhuru syatrul iman. Bersuci At-tuhur bersuci dia adalah bagian daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan dan alhamdulillah memenuhi timbangan mizan. Wa alhamdulillah walhamdulillah tamla'ani au temlau ma bainas samai wal ard. Dan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Wassalatu nur. Dan salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhan. Dan sedekah adalah bukti. Wassabru dan sabar adalah cahaya. <clears throat> Wal Qur'anu hujjatun laka wa alayk Dan Al-Quran adalah hujjah buat dirimu atau atas dirimu. Kullun nasi yaghdu. Setiap manusia berangkat di pagi hari. Faba'i'un nafsahu. Maka dia menjual dirinya. Famu'tiquha au mubiqiha. Maka dia adalah orang yang menyelamatkan dirinya atau membinasakan dirinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini ma'asyurah muslimin kita jelaskan lebih luas lagi biiznillah. Yang pertama, atau potongan yang pertama dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita bersabda at-tuhuru syatrul iman bersuci adalah bagian daripada iman syatur di sini sebagian mengartikan juz bagian dan yang rajih insya Allah dia bermakna ba'd sebagian setengah jadi bersuci dia adalah setengah daripada iman. Tuhur bersuci di sini banyak pendapat para ahlul hadis. Ada yang mengartikan bersuci yaitu berwudu atau mandi dari hadas besar atau kecil. Dan ada yang mengartikan bersuci di sini itu bersuci dari kesyirikan. Bersuci dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Tapi yang kuat insya Allah Ta'ala dari sekian banyak pendapat para ulama, itu dua. Yang pertama, yang mengatakan bahwasanya bersuci yang dimaksud di dalam hadis ini, yaitu bersuci yang maknanya adalah berwudu. Atau bersuci dengan air, baik dia berupa berwudu ataupun mandi dari segala bentuk hadas dan najis. Dia adalah setengah daripada iman. Dan pendapat yang kedua ma'asyiral muslimin yang mengatakan juga bahwasanya at tuhur syatrul iman yang dimaksud di sini yaitu bersuci dia adalah bagian daripada iman tapi iman yang dimaksud di sini adalah salat. Bukan iman yang biasa, tapi sholat. Kenapa demikian? Iman kok dikatakan sholat, sholat kok dikatakan iman? Iya, karena ada ayat Al-Qur'an, ada firman Allah yang menyebut sholat dengan bahasa iman. Itu firman Allah Subhanahu wa taala ayat 143, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِمَانَكُمْ imanakum." kala terjadi perpindahan kiblat yang awalnya ke Baitul Maqdis kemudian diperintahkan menghadap ke Ka'bah. Apa kata Allah di awal-awal juz yang kedua ini? Kata Allah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah memerintahkan kalian pindah kiblat bukanlah Allah bertujuan untuk menghilangkan salat kalian. Tapi lafaznya di sini berbentuk iman. Dua pendapat ini ma'asyiral muslimin, kedua-duanya kuat. Timbul pertanyaan, kenapa dinamakan bersuci dia adalah setengah daripada iman? Iya, karena ma'asyiral muslimin perhatikan besarnya pahala bersuci tersebut. Besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim agar kita nggak malas berwudu ya bapak-bapak ya. Kapan berwudunya? Cuma mau sholat rugi. Kita nggak beli air, air nggak begitu mahal di negeri kita. Berbeda dengan mereka yang tinggal di Jazirah Arab. Nabi Muhammad, Nabi kita dulu, Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup di zaman manusia apabila ingin air, gimana caranya? Ada sungai di di padang pasir. Ada sungai. Di mana ya Rasulullah SAW biasanya ada sumur mata air, ditimba, ditimba, masukkan ke ember, dibawa ke rumah pakai onta. Repot sekali bapak-bapak sekalian. Gak ada keran, kita tinggal buka keran, cerik keluar airnya. Maka rugi kita kalau seandainya kita cuma berwudu di saat mau sholat saja. Dengarkan keutamaan berwudu. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam mamin يتطهر فيتم tuhur alladhi kutiba عليه فيصلي hadhihi salawatil khams illa kanat كفارة lima bainahun tidak ada seorang muslim dia berwudu dan menyempurnakan wudunya kemudian dia salat lima waktu kecuali akan berguguran dosa di antara salat-salat tersebut dalam hadis yang lain juga masih diriwayatkan oleh Al Imam Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ma min muslim yatawadda fa yuhsinu wudu'ah ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له Jannah. Tidak ada seorang muslim yang berwudu lalu dia memperbagus wudunya. Jadi wudunya tidak wudu asalan, telinga cuma disentuh, kepala cuma sedikit, tidak berwudu dengan sempurna. Kemudian dia salat dua rakaat. Yaqbalu bihima wajha biqalbihi wa wajhihi yang mana salat dua rakaat tersebut dia lakukan dengan hati dan wajah yang menghadap hatinya ikhlas, wajahnya serius salatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Illa wajabat lahul jannah. Kecuali wajib sorga buat dirinya. Tidak percaya dengan hadis Nabi? Masya Allah. Sayangnya pembuktiannya di akhirat, bukan di dunia. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang lain juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahad yatawadda fayuballigh aw yusbigh al-wudu' ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu. Lalu dia menyempurnakan wudhunya. Ini syarat yang kedua. Syarat pertama dia berwudu. Syarat yang kedua dia menyempurnakan wudhunya. Syarat yang ketiga, summa yaqul. Kemudian dia berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semua kita bisa. Semua kita bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Apabila dia mengatakan demikian, apa kata Rasulullah? Kecuali akan dibukakan baginya delapan pintu sorga dan dia dipersilahkan masuk dari pintu mana yang dia suka. Allah Akbar. Berat ma'asyil muslimin? Gak berat. Begitu indah Nabi kita. Begitu indah pesan dari Nabi kita ini. Tapi amalan yang berat ini banyak yang melakukannya, sedikit. Kenapa kita cuma mau melakukannya lima kali dalam sehari saja? Rugi kan kita cuma lima kali? Lakukan berkali-kali dalam hari kita. Kalau bisa, jangan ada kondisi kita berada dalam keadaan tidak suci. Batal wudhu kita, berwudhu lagi. Batal wudhu kita, berwudhu lagi. Batal wudhu kita, berwudhu lagi. Kita diharapkan dicabut nyawa kita oleh Allah dalam keadaan kita bersuci kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ma'asyur muslimin besarnya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali ke hadis kita ma'asyur muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian potongan yang kedua Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan Alhamdulillah, perkataan Alhamdulillah memenuhi timbangan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar, masyarakat muslimin. Alhamdulillah ini sering kita mendengarkannya. Sebentar-sebentar kita mendengar orang mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Waktu sholat, kedengaran lagi orang mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi kadang manusia, mungkin juga kita, karena terlalu sering mendengar, terlalu sering mengucapkan, kadang kita menganggap remeh. Iya apa tidak? Ya. Padahal dia bukan hal yang remeh wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi Kamu menduganya kecil, remeh, padahal dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai alhamdulillah ini? Maka dengarkanlah ma'asyar muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam at tirmizi dan Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala an. Kata beliau, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله seafdol-afdolnya zikir adalah la ilaha illallah. Dan seafdol-afdolnya, semulia-mulianya doa adalah Alhamdulillah. Masya Allah. Doa. Di saat kita mendapatkan nikmat, kita mengatakan Alhamdulillah berarti di sana terkandung doa. Ya Allah datangkan nikmat yang baru. Datangkan nikmat yang baru. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Jikalau seandainya kalian bersyukur, saya akan tambah. Saya akan tambah. Dapat ilmu yang baru. Alhamdulillah, saya akan tambah ilmu yang baru lagi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Seafdol-afdolnya doa adalah Alhamdulillah. Maka perbanyak mengucapkan Alhamdulillah. Masyarakat. Kemudian Rasulullah saw. melanjutkan, Walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard kemudian kata Rasulullah mengenai dua zikir kalau tadi cuma alhamdulillah saja selanjutnya alhamdulillah dan subhanallah subhanallah dan alhamdulillah diseiringkan disejajarkan diucapkan dalam satu satu ucapan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ard. Dan perkataan subhanallah maha suci Allah dan Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kedua-duanya memenuhi atau salah satu di antaranya memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Ini bukan perhitungan dan pekerjaan mata. Tapi adalah pekerjaan iman. Yakinilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Imanilah. Yakini apa yang dikatakan Rasulullah benar. Bahwasanya subhanallah dan alhamdulillah benar-benar memenuhi langit dan bumi. Memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Bahkan ma'asyiral muslimin di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan lagi buat umatnya dan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan Subhanallah, walhamdulillah ditambah dengan dua lagi, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Empat kata. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Melalui jalan sahabat yang mulia Samurah bin Jundub radhiyallahu taala an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul kalam ila Allah taala arba'. La yadurruka bi ayyihinna bada't." Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah empat. dan tidak masalah mana yang kamu mulai dengannya. Yaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La'an aqul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams." Sungguh perkataan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah lebih saya cintai daripada terbitnya matahari. Matahari kalau nggak terbit apa yang terjadi masyarakat muslimin? Kehancuran. Kehancuran. Nah, terbitnya matahari begitu saya butuhkan, begitu saya cintai. Tapi perkataan tersebut berhasil saya mengucapkannya. Berhasil saya mengucapkannya dalam suatu saat maka itu lebih saya cintai daripada terbitnya matahari. Begitu cintanya Rasulullah SAW. Sepantasnya kita umat Rasul juga seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai perkataan tersebut. Subhanallah, walhamdulillah, walla ilaha illallah, wallahu, Allahu akbar. Bahkan ma'asyirul muslimin, dosa-dosa yang pernah kita lakukan kesalahan yang pernah kita lakukan di antara cara yang bisa menggugurkannya yaitu dengan empat kalimat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'ala al ardi rajulun yaqul" Tidak ada seorang pun di atas permukaan bumi ini mengatakan La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah Wala haula wala quwwata illa billah. Empat kalimat yang tadi ditambah satu, apa tambahannya? La haula wala quwwata illa billah. Apabila diucapkan, apa kata Rasulullah? Illa kuffirat anhu dhunubuh walau kanat akthar min zabadil bahar kecuali akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun dosanya tersebut lebih banyak bukan sebanyak, tapi lebih banyak daripada buih lautan. Asyara muslimin, banyak ternyata pintu-pintu rahmat Allah yang telah disediakan. Tinggal kita yang malas mendatanginya. Tinggal kita yang lemah mendatanginya. Tinggal kita yang lemah mendatanginya. Bahkan seorang hamba yang telah tua yang diberikan usia lanjut oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia ingin menjadi hamba yang mulia maka jadilah hamba yang tua usia dan lisannya dihiasi dengan empat kalimat tersebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah bukan di dalam sunannya tapi dalam kitab beliau Sunan kubra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Laisa ahadun afdal 'inda Allah min mu'minin yu'ammaru fil Islam" يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده tidak ada seorang pun yang paling mulia di sisi Allah daripada seorang yang diberikan usia panjang di dalam Islam karena sebaik-baiknya seorang hamba panjang usianya baik amalannya dan sejelek-jeleknya hamba panjang usianya jelek amalannya tidak ada seorang pun yang paling mulia di sisi Allah, bukan di sisi presiden. Bukan di sisi raja, bukan di sisi makhluk, tapi di sisi Allah. Tidak ada seorang pun seorang hamba yang paling mulia di sisi Allah daripada seorang mukmin yang panjang usianya di dalam Islam dan dia adalah orang yang banyak mengucap takbir, Allahu Akbar dan tasbih, subhanallah dan tahlil. Apa tahlil? La ilaha illallah dan tahmid. Apa tahmid? Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini cara kiat bagaimana menjadi orang tua yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahsyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini keutamaan mengatakan subhanallah walhamdulillah kemudian ditambah dengan <clears throat> la ilaha illallah wallahu akbar. Kita kembali ke hadis kita. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan. Maaf sebelum kita lanjutkan, bahwa bapak mohon biasa. Apa biasanya maju ke, ke depan dikit. Kasihan saudara-saudara kita. Mohon doanya bapak-bapak masjid kita bisa bertambah besar. Kalau nggak besar ke belakang, besar ke atas. La haula wala billah. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadiah beliau buat umat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diyaun dan salat adalah cahaya dan sedekah adalah bukti dan sabar adalah cahaya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua cahaya dan satu bukti. Dua cahaya yang disebutkan di dalam hadis ini yaitu salat dan sabar. Salat adalah cahaya. Sabar adalah cahaya. Tapi cahaya salat disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan lafaz nur. Dan cahaya sabar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia. Maknanya kurang lebih sama tapi dia nggak sama. Ternyata di dalam Al-Qur'an, ma'asyiral muslimin, Allah juga menyebutkan seperti yang demikian. Allah sebutkan bulan cahaya, matahari cahaya. Akan tetapi Allah menyebutkan cahaya matahari dengan kata-kata dia yang dia tadi buat sabar. Dan Allah menyebutkan cahaya bulan dengan nur yang dia adalah tadi buat salat. Apa kata Allah? ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dalam surat Yunus ayat yang kelima. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari sebagai cahaya seperti cahaya sabar dan telah menjadikan bulan sebagai cahaya seperti cahaya salat. Apa bedanya? Ternyata cahaya matahari adalah cahaya yang memiliki panas. Benar apa tidak? Iya. Persis seperti sabar, terasa panas, terasa pedih, Berat melakukannya. Seperti cahaya matahari. Berbeda dengan cahaya bulan. Gimana cahaya bulan? Ada orang, aduh saya panas nih keringatan. Kenapa kena cahaya bulan? Ada? Gak ada. Gak ada masyarakat muslimin. Walaupun seterang-terangnya bulan purnama, tetap tidak merasakan panas padanya. Begitu halnya dengan orang yang sholat. Di saat sholat dia merasakan ketenangan, merasakan kedamaian, merasakan ketentraman, cahaya mutlak yang ada pada dirinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, telah dijadikan keindahan hatiku dalam permasalahan dunia ini tiga. Di antaranya, yaitu salat. Yaitu salat. Menunjukkan cahaya. Ada satu lagi, ma'asyur muslimin, Allah menyebutkan cahaya suatu ibadah dengan dia juga cahaya yaitu puasa, asyam Puasa disebutkan oleh Rasulullah dia adalah cahaya, tapi cahaya nur atau cahaya dia? Cahaya dia sama seperti cahayanya matahari. Pedih, berat, panas, tapi dia adalah cahaya dalam kehidupan. Ini hikmahnya tajamnya bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepintas beliau mengucapkannya dikaji oleh para ulama ternyata dalam maknanya. Sesuai dengan ayat ini, sesuai dengan ayat itu, sesuai dengan hadis beliau yang dulu diucapkan. Tertata rapi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wassalatu nur." Dan salat adalah cahaya. Terlebih khusus kata sahabat yang mulia Abu Darda, dia adalah salat malam. Apa kata sahabat yang mulia Abu Darda? Sallu rak'ataini fi zulmatil lail li zulmatil qabr. Li zulmatil kubur. Salatlah kalian dua rakaat di malam hari untuk di, di dalam kegelapan malam untuk kegelapan kubur kata beliau. Salatlah kalian dua rakaat di dalam kegelapan malam untuk kegelapan kubur. Maksudnya apa? untuk kita mendapatkan cahaya di dalam kegelapan kubur nantinya. <clears throat> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai salat yang lima waktu. Apa kata Rasulullah? Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat yang lima waktu, maka dia mendapatkan nur, nur cahaya tadi. Lihat serasi berkata Rasulullah Waburhan dan bukti, wanajah dan keselamatan pada hari kiamat nantinya. Subhanallah. Kemudian kata Rasulullah, was burhan." Dan sadaqah adalah bukti. Bukti apa masyarakat muslimin? Kata para ulama, sadaqah yang kita sumbangkan, yang kita infakkan, dia adalah pembuktian kita kepada Allah atas iman kita kepada Allah atas tawakal kita kepada Allah, atas kuatnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Anfiq unfiq alaih." Berinfaklah kalian, maka saya akan berinfak kepada kalian. Berinfaklah kamu, maka saya akan berinfak kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba di saat dia berinfak di jalan Allah, maka Allah akan berinfak pada hamba tersebut. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ Dan tidak ada kebaikan yang kalian infakkan, harta yang kalian infakkan, kecuali Allah akan menggantikannya. Makanya sahabat yang mulia, Abu sahabat yang paling yang paling suka berinfak, bersedekah siapa? Di antaranya adalah Abdurrahman Ibn Auf. Hampir seluruh sahabat suka infak. Ya. Semoga bapak-bapak juga. Di antara sahabat yang paling gemar berinfak itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Suatu hari Rasulullah mengatakan barang siapa yang menyiapkan berinfak untuk menyiapkan pasukan perang ini maka baginya sorga. Datang Abdurrahman bin Auf saya Rasulullah. Apakah sodakah, apakah infaknya Abdurrahman bin Auf ini membuat beliau miskin? Tidak. Allah buktikan tidak ada orang yang berinfak kecuali Allah akan ganti. Dibuktikan oleh Allah. Apa yang terjadi ma'asyar muslimin? Ternyata makin rajin Abdurrahman bin Auf berinfak malah makin kaya beliau. Saking kayanya Abdurrahman bin Auf dan saking gampangnya rezeki. Datang kepada Abdurrahman bin Auf karena seringnya beliau berinfak sampai Abdurrahman bin Auf memberikan perumpamaan. Tidak ada suatu tanah yang saya gali kecuali saya temukan emas di bawahnya. Ini bahasa perumpamaan. Tidak ada usaha yang saya lakukan kecuali banjir emas yang datang kepada saya. Saking kayanya Abdurrahman bin Auf karena infak beliau. Allah besar. Semoga Allah bimbing kita semua. Wasabru Dan sabar adalah cahaya. Sabar adalah cahaya. Dan masyur muslimin, kesabaran tersebut sebagaimana yang sering kita mendengarkannya dan sering kita uh, mempelajarinya bahwasanya sabar tersebut artinya menahan diri dari seluruh yang dibenci oleh syariat Islam itu namanya sabar dan sabar tersebut masyur muslimin dia terbagi tiga. Semua kita tahu insya Allah. Dan tidak mengapa kita mengulanginya. Sabar yang pertama yaitu sabar menahan diri daripada berbuat maksiat. Sabar menahan diri daripada berbuat dosa. Sebagaimana sabarnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tadkala beliau diajak berbuat maksiat oleh istrinya Aziz. Beliau sabar. Sebagai karnya tujuh golongan. Salah satu dari tujuh golongan yang nantinya akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat di saat tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah yaitu warajulan da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah seorang yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan lalu dia berkata saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menggodanya itu wanita yang memiliki kedudukan. Kedudukannya ini bisa menghalangi pelakunya daripada hukuman, jeratan hukum. Kan biasanya seperti itu. Wah Jamal, ternyata bukan kedudukan yang dimilikinya, juga kecantikan. Makanya nggak sama Seorang laki yang bersabar menahan dirinya, berhasil menahan dirinya dari godaan wanita yang cantik, bermartabat ketimbang seseorang yang berhasil menahan dirinya digoda oleh wanita yang miskin dan jelek rupanya. Saya barusan berhasil. Ngapain? Bersabar. Dari apa? Digoda oleh seorang wanita. Masya Allah, tapi wanitanya mengerikan. Ya wajar. Wajar. Ini bentuk sabar yang pertama. Sabar menahan diri daripada kemaksiatan. Sabar yang kedua itu sabar di atas ketaatan. Sabar melakukan ketaatan. Dan yang ketiga yang semua kita mengetahuinya juga insya Allah. Itu sabar di atas musibah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sabar jenis yang pertama, ma'asyiral muslimin. Dan sabar yang jenis yang kedua, ma'asyiral muslimin itu lebih mulia secara mufakat para ulama daripada sabar jenis yang ketiga. Sabar dari meninggalkan maksiat, sabar dalam melakukan ketaatan itu lebih mulia daripada sabar ditimpa musibah. Ijma' para ulama di sana. Mufakat para ulama di sana. Kenapa? Karena sabar di saat seseorang ditimpa musibah itu nggak ada pilihan. Gak ada pilihan. Bukan usaha dia. Tiba-tiba dia sakit. Tiba-tiba dia jatuh. Luka. Nggak ada pilihan. Berbeda dengan sabar melakukan ketaatan. Dia ada pilihan. Bisa dia sabar, bisa dia enggak. Sabar meninggalkan maksiatan sama. Di sana dia memiliki pilihan. Maka para farahumullah mereka bermufakat sabar jenis yang ke, pertama dan yang kedua itu lebih mulia daripada sabar jenis yang ketiga. Timbul permasalahan selanjutnya. Mana yang lebih afdal? Sabar yang pertama atau sabar yang kedua? Kalau sabar yang ketiga sudah jelas. Sabar yang pertama dengan sabar yang kedua. Mana sabar yang lebih mulia? Sabar menahan diri daripada kemaksiatan atau sabar menahan diri untuk bisa tetap melakukan ketaatan. Mana yang lebih afdal? Masyarul muslimin, para ulama berbeda pendapat di sini, apalagi kita. Makanya saya nggak mau dengar perbedaan pendapat kita berlama-lama. Para ulama di sini berbeda pendapat dan kebanyakan yang saya tahu Allah alam mengatakan sabar meninggalkan kemaksiatan itu lebih berat dan lebih mulia. Sabar meninggalkan kemaksiatan itu lebih lebih berat dan lebih mulia. Seorang ditawarkan uang 100 juta. 100 juta, aman pokoknya nggak ada apa-apa, Bapak. Itu lebih berat ketimbang sholat sunat dua rakaat. Iya apa tidak? Iya. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ra'sul wara' tarkul muharramat." puncaknya warak seseorang itu meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga pandangan dari yang haram, mana yang lebih berat daripada sholat dua rakaat? Jaga pandangan. Makanya para ulama rahimahullah ada yang mengatakan pertama lebih afdal daripada yang kedua, yang kedua lebih afdal daripada yang pertama dan makanya saya tidak mau mendengar perbedaan pendapat di sini. Ada yang lebih mulia lagi ma'asyur muslimin di atas kesabaran. Apa dia? Itu ridha. Ridha. Ridha atas ketetapan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Apa berdasabar dengan ridha? Orang yang sabar, dia merasa pedih. Dia merasa sakit, tapi dia menahannya. Di saat dia ditimpa suatu musibah, dia merasa pedih, dia merasa sakit, tapi dia tahan. Ada pun orang yang ridha, hatinya terbentang. Saya terima dengan tenang hati. Saya terima ketentuan Allah dengan hati yang lapang. Makanya para ulama rahimahumullah mengatakan, sabar suatu kemuliaan dan ridha di atasnya. Dan ada yang lebih mulia daripada sabar. Dan bahkan lebih mulia daripada ridha. Apakah dia? Itu syukur. Bersyukur atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dia bersabar, bukan cuma dia ridha, tapi malah bersyukur alhamdulillah ujian ini datang pada diri saya. Dia baca hikmah yang besar di belakang itu semua. Makanya ma'asyar muslimin, inilah jawaban daripada kondisi para sahabat-sahabat Nabi di antara mereka adalah orang-orang yang terkenal dengan doa mustajabnya. Kok sahabat tersebut doanya mustajab, tapi kok hidupnya miskin? Gak bisa dia berdoa, ya Allah lapangkanlah rezekiku sebagaimana doa kita siang dan malam. Ya Allah cepatlah turun gaji. Sebagaimana doa orang yang suka telat gajinya. Kenapa para sahabat tidak berdoa gitu? Bukankah doa mereka mustajab? Jawabnya iya, karena mereka sudah berada di tingkatan syukur. Mereka ridha dengan takdir Allah. Akan bersyukur atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yakin apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu yang terbaik. Dan yang terbaik adalah apa yang dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala buat diri mereka. Subhanallah. Dan ini adalah kemuliaan. Kemuliaan di atas kemuliaan. Kemudian kita kembali ke hadis kita ma'asyiral muslimin was-sabru diya was-sadaqah. sabru diya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik." Dan Al-Qur'an adalah hujjah buat dirimu atau atas atau atas dirimu. Al-Qur'an adalah hujjah buat dirimu atau atas dirimu. Makna hujah buat dirimu, Al-Quran tersebut mendatangkan keberuntungan buat dirimu. Engkau mengamalkannya, engkau membacanya. Nanti di akhirat Al-Quran datang sebagai saksi. Pemberi syafaat, ya Allah, tulan. <clears throat> Selalu mampu membaca Al-Quran. Dia yang, aku yang telah membangunkannya di tengah malam. Dan aku yang telah menahannya dari haus dan lapar di tengah siang demi membaca Al-Quran, demi membacaku ya Allah, maka dia terbangun di malam hari. Demi membacaku ya Allah, dia tahan haus dan laparnya di siang hari. Al-Quran datang sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nantinya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Al-Quran akan mengangkat derajat seorang hamba dalam sorga. Dia membumbung tinggi di dalam sorga selama semakin lama dia membaca Al-Quran. Selama dia membaca Al-Quran di dunia. Maka orang yang membaca Al-Quran di dunia ini sebentar, maka sebentar pula dia membumbung di sorga. Tempatnya di tempat yang rendah. Makin lama dia membaca Al-Quran di dunia, maka makin lama dia membumbung tinggi di sorga. Maka sorganya adalah sorga yang tinggi. Ini bagi orang-orang yang Al-Quran adalah hujah buat dirinya. Au hujjatun alaih. Atau Al-Quran menjadi hujah atas dirimu. Makna atas dirimu di sini, dia yang akan menjadi engkau terancam, dimasukkan ke dalam neraka. Atau menambah siksaanmu nantinya di dalam neraka Allah. Dan perkataan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam semakna dengan firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat yang ke Apa kata Allah? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Kami turunkan dari Al-Quran yang mana dia adalah kesembuhan dan rahmat bagi kaum mukminin. Ini yang Al-Quran hujah buat dirinya. Bagi orang yang Al-Quran hujah atas dirinya, lanjutan ayat. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا Dan Al-Quran tersebut tidak akan menambah bagi orang-orang yang berbuat kezaliman kecuali hanya akan merugi saja. Ini bagi orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Al-Quran tersebut akan menjadi hujah. Ya Allah, dia telah menentang ayat ini. Ya Allah, dia telah menyalahi ayat ini. Maka bertambahlah siksaannya nanti dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Kemudian di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Setiap manusia berangkat di pagi hari. Syekh Muhammad bin Salim Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan ini adalah perumpamaan, bentuk gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gambaran bukan perumpamaan. Setiap manusia adalah orang yang berangkat di pagi hari menjual dirinya. Dia ingin selamatkan atau ingin dia binasakan. Sama seperti firman Allah, "Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha aw taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Dan demi jiwa dan apa yang telah menciptakannya. Yang telah membentuknya. Maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kekejian dan jalan ketakwaan. Maka beruntunglah orang yang telah mensucikan dirinya dan merugilah orang yang telah membinasakannya. Maka setiap kita ma'asyar muslimin seperti seseorang yang lagi menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mempergunakan diri kita untuk ketaatan, maka kita adalah orang yang berusaha memerdekakan, menyelamatkan diri kita. Apabila kita berbuat kemaksiatan, maka kita adalah orang yang lagi membinasakan diri kita. Maka kata Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah mengatakan, maka manusia tersebut berada di antara dua usaha. Setiap manusia yang telah balik, dia berada di salah satu dari dua usaha. Salah satu dari dua usaha. Kalaulah dia tidak dalam usaha menyelamatkan dirinya atau dia dalam usaha membinasakan dirinya. Pilih. Di saat seorang hamba sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dalam usaha menyelamatkan dirinya. Apabila dia berbuat maksiat, pada hakikatnya dia dalam berusaha menghancurkan dirinya. Makanya orang yang berbuat dosa, sebenarnya dia rugi, dia nggak sadar Bosannya kenikmatan maksiat yang dia telah lakukan tersebut kenikmatan kemaksiatan yang dia lakukan tersebut adalah dalam rangka membinasakan dirinya sendiri dan dia tidak menyadarinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tatkala turun firman Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzir ashiratakal aqrabin sampaikanlah peringatan kepada sekeluarga keluargamu yang terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke bukit Sofa. Dipanggilnya keluarga-keluarga beliau, diteriakin. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai bani Abdul Muttalib, saya nggak bisa menolong kamu daripada siksaan Allah. Wahai Bani Fulan, selamatkan diri kalian. Wahai Bani Fulan, selamatkan diri kalian. Wahai Bani Abdi Manaf, ishtaru anfusakum minallah. Wahai Bani Abdi Manaf, belilah diri kalian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Belilah diri kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara membeli diri kita kepada Allah yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-111. Kata Allah, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sadari ini maksud muslimin. Sungguhnya Allah telah membeli Allah, Allah kita telah membeli dari kaum mukminin, dari kita, anfusahum jiwa mereka, wa amwalahum harta mereka bi anna lahumul jannah dan Allah bayar dengan surga. Sekarang kita mau jual apa enggak? Jual apa enggak? Yang beli Allah. Apa yang dibeli Allah? Diri kita. Apa yang dibeli Allah? Harta kita. Harta kita telah dibeli oleh Allah. Tinggal kita mau menjualnya apa tidak. Dengan apa Allah menggantinya? Dengan apa Allah membayarnya? Itu dengan sorga. Maka berbahagialah orang-orang yang menyadari jual beli yang dilakukan oleh dirinya terhadap rohnya ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita semua sehingga kita betul-betul bisa selamat di dalam kehidupan yang sementara ini. Masyur muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sampai demikian pembahasan dari hadis ini. Dan uh, selanjutnya saya buka pertanyaan dan tentunya saya cuma buka beberapa pertanyaan saja dan setelahnya akan ada pengumuman nanti insya Allah taala. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala ma ba'd. Uh, Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Uh, pertanyaan yang pertama di sini Ustadz, apa tujuan menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud? dan merapatkan telapak kaki ketika sujud penjelasannya merupakan adab adab para penuntut ilmu dan juga adab yang menyampaikan ilmu untuk meluruskan pertanyaan sebelum dijawab pertanyaannya apabila e, pertanyaan tersebut kurang pada tempatnya Sebenarnya sebaiknya penanya saudara kami yang bertanya ini bertanya apa e, dasar dari menggerakkan jari telunjuk dan merapatkan telapak kaki ketika sujud dari Al-Quran dan Sunnah dan apa hikmah di belakang itu semua. Demikian contoh daripada para salafus saleh. Tanya dasarnya dulu. Karena kita berdiri di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Jangan tanya apa tujuannya, apa hikmahnya, sementara dasarnya nggak tahu. Pondasinya nggak tahu. Seperti orang ingin bangun bangunan, tapi yang dibangun atapnya dulu, pondasinya nggak ada. Apa yang kita katakan pada orang tersebut? Ini orang tidak paham. Ya, dari perkataanmu Aku faham ukuran ilmumu. Demikian <clears throat> pepatah Arab mengatakan. Ikhwan sekalian azakumullah. Menggerakkan jari telunjuk. Suatu fenomena yang menggelisahkan. Di tengah orang-orang yang tidak faham dengan dalil. Dan di tengah orang-orang yang sudah beku dengan tradisi sekitarnya. Berbeda dengan seseorang yang tidak tahu kemudian dia belajar berusaha mencari tahu. Setelah itu barulah dia bisa menetapkan suatu keputusan. Menggerak-gerakkan jari telunjuk ma'asyur muslimin sering menimbulkan kericuhan. Karena sering dianggap muncul aneh tidak seperti lazimnya. Setiap kali telunjuk tersebut bergerak naik ke atas, maka naik pula darahnya. Telunjuk tersebut turun ke bawah, enggak turun juga darahnya. Apa sebenarnya? Karena enggak terbiasa. Tidak terbiasa. Tapi kalau seandainya seseorang sudah terbiasa sholat di masjid atau di negara atau di negeri yang biasa menggerak-gerakkan telunjuk, rasanya juga biasa pula. Jadi permasalahan tersebut adalah pertama permasalahan kebiasaan. Bukan cukup sampai di sana saja, tapi apa dalilnya? Mana pendapatnya? Saya sering mencontohkan, kalau seandainya kita sholat di negara, saya nggak katakan negeri karena negeri terlalu kecil, di negara yang orangnya nggak biasa bersedekap. Allahu Akbar, kemudian tangannya turun ke bawah, nggak bersedekap. Lalu datang seseorang sholat di tengah mereka bersedekap. Apa rasanya orang yang yang tidak bersedekap di negara tersebut? Melihat orang lipat tangan, terlipat-lipat pula hatinya terasa. Kebiasaan masyur muslimin. Orang yang bijak, dia tidak menghukumi sesuatu dengan kebiasaan. Ini orang yang bijak. Orang yang kaku, yang uh, tidak faham dengan bagaimana mengambil sumber bagaimana mempelajarinya, dialah orang yang kaku dengan hal tersebut. Tapi dia berusaha mendalam, mendalam, <clears throat> mempelajarinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan imam-imam yang lainnya, Rasulullah SAW diterangkan oleh sahabat yang mulia Wa'il bin Hujr, yushiru bisababatihi wa yuharrikuha. Rasulullah SAW di saat beliau tasyahud, beliau menunjuk dengan jari telunjuknya dan menggerak-gerakkannya. Ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Maka jangan hukumi sesuatu dengan kebiasaan. Begitu juga dengan Eh, merapatkan kaki di saat sujud sebagaimana hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah tatkala saya kehilangan Rasulullah di tengah malam kemudian saya meraba dan saya sentuh telapak kaki Rasulullah yang dalam keadaan sujud dan telapak kaki tersebut dan berdiri dan rapat sekali lagi hukumi sesuatu dengan dalil Quran dan sunnah bukan dengan kebiasaan karena kebiasaan itu berbeda-beda. Kebiasaan mana dulu? Di bahasa Indonesia apa kebiasaan Pakistan? Apa kebiasaan Turki? Kebiasaan mana dulu? Maka kalau seandainya hukum atau agama kita, ibadah kita ditegakkan di atas kebiasaan, maka apakah kebiasaan tersebut bisa menyelamatkan kita nanti daripada pertanyaan Allah pada hari kiamat nantinya? Allah Pertanyaan yang kedua, Ustaz Ana mau tanya, apa hukumnya orang tua yang memberi suap supaya bisa lolos di PNS, Polri, dan lainnya? Sementara anak tersebut lulus karena disuap. Apa hukumnya bagi orang tua dan anak yang apakah diterima oleh Allah e, dalam Islam? Gak boleh suap yang menyuap dan yang disuap di dalam neraka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haram, harta yang didapatkan dari hasil suap adalah haram. Makanya apa yang dilakukan oleh seorang anak, Ia dia nasihati orang tuanya agar bersabar, bertawakal untuk mencari harta dengan yang dengan yang halal. Mengingatkan mereka bahwasanya rezeki Allah tidaklah dicari dengan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apakah belajar dan mengajarkan ilmu dunia juga mendapatkan pahala seperti orang haji? Uh, hukum belajar dan mengajarkan ilmu dunia dilihat dan ditinjau daripada jenis ilmu dunianya itu sendiri. Kalau seandainya ilmu dunia tersebut adalah ilmu dunia yang bermanfaat buat dirinya dan buat orang lain, maka mendapatkan pahala insya Allah seperti mengajarkan ilmu kedokteran, mengajarkan ilmu kesehatan dan ilmu yang bermanfaat lainnya. Adapun kalau seandainya ilmu dunia tersebut untuk e, berbuat maksiat, ilmu mencuri, ilmu korupsi ya, mendapatkan dosa bagi dirinya dan bagi orang yang diajarkannya. Kemudian di sini ada sedikit menyinggung masalah haji ya, mumpung mumpung disinggung dan saya ingat bagi bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang ingin berangkat haji tahun ini dan ingin uh, belajar manasik haji yang insya Allah yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ini khusus bagi yang ingin berangkat saja untuk menghubungi uh, pengurus yayasan kemudian nanti kita akan mendata dan kita adakan pertemuan nanti satu atau dua kali pertemuan di salah satu rumah eh, bapak-bapak yang ingin berangkat insya Allah. Jadi nggak nggak pertemuan terbuka. Jadi untuk khusus bagi yang ingin berangkat karena dalam permasalahan haji tersebut sangat penting kita mempelajarinya karena banyaknya kekeliruan ditambah lagi kasus-kasus yang bertebaran di tanah suci dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak ibadah haji para jemaah haji wal Jadi bagi bapak-bapak yang ingin silahkan mendatangi panitia. Pertanyaan selanjutnya. Ya, saya bacakan tiga pertanyaan lagi habis itu selesai. Ustadz mohon penjelasannya tentang namimah, ribah, dan tajassus. Ya, pertanyaan bagus. Namimah artinya mengadu domba. Apa? Mengadu domba. Mengadu domba antara seseorang dengan saudaranya, dia adalah dosa besar. Kata Rasulullah, lahir yadkhulul jannata namam. Tidak ada seorang pengadu domba. Pengadu domba. Yang kedua, ghibah. Ghibah jelas. Ghibah dia adalah menceritakan saudaranya sesuatu yang dia tidak suka. Menceritakan sesuatu yang tidak suka, yang di, yang tidak disuka oleh saudaranya, diceritakan kepada orang lain atau bergunjing, itu sama namanya ghibah. Dan ghibah ini <clears throat> hukumnya haram dan di sana ada beberapa pengecualian seperti dalam permasalahan jarah wa ta'dil seperti di dalam mahkamah seorang ngadu ya hakim wahai hakim si fulan telah berzina saya melihat sendiri maka dalam kondisi tersebut dia tidak dikatakan berghibah kamu ghibah ya enggak seperti dalam istifta meminta fatwa seorang istri datang kepada suami eh, datang kepada seorang alim bertanya ya ya ya, ya syekh ya ustaz wahai alim wahai guru suami saya telah melakukan begini begitu mohon nasihatnya ini enggak riba namanya ini bukan riba tapi dalam rangka riba yang diperbolehkan kemudian yang ketiga tadi apa tajassus ya tajassus ini <clears throat> mencari kabar jelek mencari berita-berita jelek dan sering ya sering eh, tajasus ini disalahgunakan disalahgunakan oleh sebagian orang-orang yang baru menuntut ilmu saya datang untuk mencari berita mutabayyun atau tasabbut Padahal sebenarnya dia jatuh dalam tajassus. Allah berfirman, "Wala tajassasu wala ya'dukum ba'dha." Tajassus ini mencari berita. Si pulang gimana ya? Ada apa dengannya? Dia kok ke itu? Kenapa berganti mobilnya? Ada apa? Dari mana masukannya? Dari mana hartanya? Ini namanya apa? Tajassus. Bukan tabayun. Kalau tabayun dalam rangka maslahat buat dirinya dan buat orang yang diceritakannya. Seperti seseorang ingin tahu, itu santri itu dari mana asalnya? Gimana kondisi keluarganya? Untuk apa? Untuk dia bantu. Untuk apa? Untuk dia bantu. Tapi kalau dia tanya, itu santri dari mana asalnya? Gimana? Untuk mencari berita yang gak ada faedahnya, itu namanya apa? Tajasus. Nah sering mas sering para penuntut ilmu di sini jatuh. Jatuh dalam tajasus atau bertajasus ria, tapi mengatas nama diri, mengatas namakan bertabayun atau bertasabut. Ini nggak boleh mas, muslimin. Ini nggak boleh. Ini haram hukumnya. Di sana ada tajasus ada tahassus, tapi bukan sekarang kita bahasnya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan sebelum terakhir, Ustaz, mana yang lebih dulu dibayar? Puasa membayar hutang puasa atau puasa Syawal? Saya anjurkan bayar dulu puasa hutang, qada. Setelah selesai baru puasa Syawal. Kan bulan Syawal 30 hari atau 29 hari, kurang satu untuk Idul Fitri. Masih ada sisanya. Ya apa tidak? Ya, kalau seandainya seorang wanita haid 7 hari, tambah puasa syawal 6 hari, baru 13 hari, masih ada 14 hari, 15 hari lagi. Seperti demikian, kejar membayar hutang baru berpuasa Syawal. Tapi kalau seandainya, sekiranya dia cuma memperkirakan saya bulan Syawal ini cuma bisa puasa 6 hari saja, maka nggak apa-apa dia membayar melakukan puasa Syawal terlebih dahulu. Allah alam. Pertanyaan selanjutnya masih uh, dari Ahwat, Ustaz, apakah kami mendapatkan pahala yang besar jika kami ridha dan bersabar atas syariat poligami yang telah Allah tetapkan? Nah, balik lagi nih. Ya ikhwan, ya ikhwan. Memang, Masya Allah. Tidak semua Kata bapak-bapak mancing-mancing ya. Ya udah nggak usah saya jawab aja. Ikhwan sekalian azakumullah. Allah berfirman wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah. Kadang ujian tersebut datang dari kebaikan. Datang daripada kebaikan. Datang daripada syariat Allah contohnya. Syariat berpoli. Ujian. Ujian bagi para wanita. Di sanalah surganya atau nerakanya. Di sana dia taat kepada suaminya, di sanalah surganya atau nerakanya. Maka masyarakat muslimin, uh, saya nggak mau memperpanjang panjang lebar. Karena bapak-bapak tahu sendiri, apalagi ibu-ibu. Kemudian sebelum saya tutup, insya Allah nanti suatu saat uh, kita akan bahas masalah poligami ini dan saya me menyarankan penitia, penitia kajian, penitia daurah, anak penitia daurah angkat kepala untuk mengundang Ustadz Firanda bedah buku beliau. Apa judulnya? Nah, bapak-bapak tahu, ternyata tahu. Ustaz Firanda lagi e, membedah buku di beberapa tempat, buku beliau yang judulnya Mu'jizat Poligami. Maaf saya nggak mau memperpanjang lagi. Ini udah yang terakhirnya ini. Jadi yang disalahkan bukan saya nantinya insya Ustaz Firanda punya buku baru Mu'jizat Poligami. Saya sarankan untuk mengundang Ustaz Firanda atau Ustaz Abdullah Taslim, enggak ustaz yang lainnya. Ikhwan sekalian azakumullah. Uh, sebelum saya menyampaikan suatu pengumuman, uh, saya uh, terlebih dahulu menyampaikan kondisi uh, kondisi keadaan kita. Yang mana kalau saya tidak salah pada tahun yang lalu jumlah siswa SD kita dari kelas 1 sampai ke kelas 6 kurang lebih 80, an orang kalau nggak salah saya. Nah sekarang tahun ajaran baru ini jumlahnya semuanya sudah sampai 219 orang. Jadi dalam setahun itu pertambahannya itu sekitar hampir 200 persen ya. 100 sekian gitu. Jadi jumlah kita membludak. Belum lagi SD belum lagi SMP, TK, semuanya kurang lebih 330-an. Belum lagi santri. Masya Allah, belum lagi ustadznya. Jadi tempat kita masyarakat muslimin sudah sangat sempit sekali. Alhamdulillah Bapak yang eh, di depan pesantren kita tanahnya nggak kejual-jual. Jadi kita masih bisa nompang parkir di sana. Dalam suatu daurah eh, pernah panitia menghitung mobil yang ikut serta dalam daurah tersebut itu jumlahnya yang kelihatan belum yang gak kelihatan itu 81 mobil kemungkinan besar itu daurah yang beberapa daurah yang lalu udah lama dua tahun yang lalu atau setahun yang lalu kemungkinan kalau seandainya kita daurah sampai 100 mobil orangnya kecil, mobilnya besar. Wah, gimana Bapak-bapak? Mau diparkirin di mana? Jangan sampai nanti panitia memberikan mobil boleh parkir dan syarat mobilnya bersayap bisa terbang. Ya parkirnya di udara nggak mungkin. Yang saya maksud bapak-bapak sekalian masyarakat muslimin dan muslimat <clears throat> Panitia sudah lama berpikir bagaimana kita mendapatkan lokasi yang baru <clears throat> untuk sekolah anak-anak kita kita butuh untuk sekolah eh, keluarga kita dan anak-anak kita adalah inventaris kita yang termahal dialah harta kita yang kita harapkan bisa mencetak pahala setelah kita meninggal nantinya dan subhanallah mungkin rezeki dari Allah atau kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala kita dapatkan tanah kosong nggak jauh dari pesantren kita nggak begitu jauh paling lima menit sampai dekat sekali dari pesantren kita ada tanah dijual kurang lebih 70 tumbuk ya dua kali lokasi pesantren kita kemarin setelah dinego-nego harganya berapa pak 20 juta pertumbuh. Saya sih tahu, cuma pura-pura nggak tahu aja. Untuk cari panitianya ada apa enggak gitu loh. Pura-pura mikir. 20 juta pertumbuh. Nah, di sini ikhwan sekalian azakumullah panitia, saya mewakili panitia mengajak kita untuk memiliki perusahaan perusahaan pahala. Kalau bapak-bapak mau tidur, tapi pahalanya ngalir terus. Insya Allah. Sambil makan, pahalanya ngalir terus. Di antaranya seperti ini. Berusaha berinfak untuk membeli tanah. Insya Allah setiap anak-anak kita yang membaca Al-Quran di sana, kita dapat pahala di rumah insya Allah. Setiap kali mereka sholat, kita dapat pahala di rumah. Bahkan insya Allah sampai kita meninggal dunia pun kita akan dapat pahala. Karena di lokasi tersebut insya Allah kita akan bangun SMP. Dan juga buat uh, studio radio kita insya Allah di sana. Dan juga kita akan bangun masjid juga di sana insya Allah. Masjid sekolahan. Dan uh, ini tentunya tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan kesadaran kita bersama. Kecuali dengan kesadaran kita bersama. Maka saya uh, mengajak ikhwan semua untuk bisa Eh, berinfak, berinfak untuk bisa membebaskan tanah ini dan mungkin eh, sistemnya nanti akan diterangkan oleh panitia apakah sistemnya per meter, jadi meter satu meter sekitar ratus ribu, dua ratus ribu. Dan ini tidak berat insya Allah kalau seandainya kita uh, patungan insya Allah. Maka masyarakat muslimin saya katakan mau pahala sambil tidur, mau pahala sambil makan insya Allah bisa dengan cara yang demikian. Nanti dari sana akan lahir generasi insya Allah. Dan dari radio tersebut akan banyak orang mendapatkan hadiah hidayah insya Allah. Dan ini adalah kebaikan semua insya Allah dari kita, buat kita semua. Dan kepada uh, panitia saya persilahkan. Adapun dari saya cukup sampai di sini. Mohon maaf ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.